Faslun wa tajibun niyah fayanwi hadhihi zakatu mali wa nahwa dhalik wa yajuzu ta'jiluha qabla al hawl wa syartul ijza'il mu'ajjal ayyabqal malik ahlan lil wujubi ila akhiril khal ila maqala radiyallahu an kita masuk di fasal yang selanjutnya wa tajibun niyah wajib namanya niat di sini fayanwi hadhi zakatu mali wa nahwa dhalik. Jadi niat ini wajib. Sigotnya niat yaitu adalah nawaitu hadhi zakatu mali atau nawaitu hadhi fardu sadaqati mali atau kalau kita zakat fitrah nawaitu an ukhrija zakat al fitri an nafsi fardun lillahi ta'ala jadi misal kita mau zakat fitrah nih beras 3 kilo di hadapan kita, kita mau niat niatnya nawaitu an ukhrija zakat al fitri an nafsi fardon lillahi taala. Jadi kalau kita juga niatkan untuk istri kita nawaitu an ukhrija zakat al fitri an nafsi wa zaujati fardon lillahi taala. Kalau kita juga niatkan anak kita sebagai seorang ayah, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa zaujati wa waladi sagir fardhon lillahi ta'ala. Jadi niatnya seperti itu. Syarat seorang orang tua meniatkan anaknya kalau anak ini belum balik. Kalau anak belum balik, maka yang meniatkan ketika zakat fitrah ini adalah orang tuanya. Tapi kalau anak tersebut sudah balik, maka berasnya ini dikasihkan, ditamlik, di pemilikannya ini dipindah sama anaknya nanti anaknya suruh niat sendiri niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi taala seperti itu jadi kalau anaknya masih kecil yaitu adalah orang tuanya yang meniatkan